Alhamdulillah pertama sekali tentulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan pertolongan karunia serta taufik Allah Subhanahu wa taala nyalah ya kemudian kita bisa menjalankan berbagai macam aktivitas kita lebih-lebih lagi adalah aktivitas yang bersifat agama ini tentulah karena uh, taufik dari Allah Subhanahu wa taala Akhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah nah mudah-mudahan kenikmatan ini bisa kita manfaatkan bisa kita gunakan dalam rangka untuk bertaqarrub mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla satu di antaranya adalah dengan terus-menerus berupaya untuk mengkaji uh, agama Allah untuk mengkaji pembawa agama Allah yaitu baginda Rasulullah untuk mengkaji hal-hal yang bermanfaat bagi kita baik untuk uh, kemanfaatan kehidupan kita di dunia dan terlebih lagi adalah untuk kemanfaatan kehidupan kita di yaumil kiamah nanti. Nah, pada kesempatan ini kita akan e, membahas ataupun sedikit akan menyampaikan mengenai e, seperti apakah dakwah ataupun perjuangan dakwah dan juga kesabaran yang beliau Rasulullah SAW miliki. Secara umum para nabi dan rasul mereka adalah orang-orang yang sangat gigih dan e, bersabar di dalam menjalankan setiap tugas yang Allah Subhanahu wa taala embankan kepada mereka. Namun di antara para nabi dan para rasul itu ada beberapa rasul yang oleh Allah Subhanahu wa taala e, disebutnya sebagai ulul azmi minar rasul. Yaitu para rasul yang memiliki gelar ulul azmi Nah, ulul azmi makna secara eh, bahasanya adalah seseorang yang memiliki azam yang kuat. Nah, para Rasul alaihi wassalatu wassalam, maka mereka adalah makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang paling mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ke muka bumi dalam rangka mengemban. Ya, dalam rangka untuk mengemban tugas yang sangat berat yang pertama adalah tugas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan di antara ya di antara bentuk peribadatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menyampaikan risalah agama. Yang menyampaikan dakwah materi agama yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, kepada mereka-mereka agar mereka sampaikan kepada umat manusia. Nah, tentulah karena materi ataupun konten dakwah itu bukan merupakan perkara yang disenangi oleh setiap manusia. Nah, tentulah di sana kemudian ada eh, orang-orang uh, yang menghambat, adanya orang-orang yang menentang dan bahkan ada orang-orang yang kemudian memerangi para rasul alaihi wasallam yang mana mereka itu menyampaikan dakwahnya. Nah, bukti bahasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka para rasul itu untuk menyampaikan dakwahnya kepada umatnya, maka Allah berfirman, laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat itu seorang rasul. Nah, apa tugas rasul? Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam ayat tersebut, ya ani'budullaha wajtanibut tagut agar para rasul tadi itu menyerukan kepada umatnya ya menyerukan kepada umatnya ubudullah ya sembahlah oleh kalian semuanya Allah wajtanibut tagut dan jauhilah oleh kalian togut. nah di dalam dunia uh, dakwah kita sering melihat ketika kita itu hanya semisal mengajak orang ya ayo kita sholat ke masjid ya ayo kita mengaji ya ayo kita melakukan amal-amal soleh ini dan itu nah mungkin ya ketika yang kita sampaikan itu hanya seperti itu ya, hanya ajakan-ajakan untuk beramal soleh dan yang semacamnya maka terkadang audiens ya, orang-orang yang didakwai itu mereka masih ya belum memberikan ekspresi, belum memberikan eh, tanggapan, belum memberikan reaksi yang yang kuat. Namun tatkala ya seorang dai penyeru dakwah menyampaikan kepada mad'unya, kepada audiensnya itu larangan-larangan dari berbagai macam hal, yang digemari, yang disayangi, yang senantiasa dilakukan oleh manusia. Nah, pada saat itu biasanya akan muncullah berbagai macam reaksi. Ya, demikianlah ini akan terus berlalu, terus berlanjut di sepanjang zaman. Oleh karena itu, para Rasul alaihi wassalam, ya tatkala mereka memerintahkan kepada umatnya, "U'budullah, sembahlah oleh kalian semuanya Allah." Mereka mesti biasa-biasa saja. Ya, karena di antara mereka memang ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun ketika kemudian para Rasul alaihi wassalatu wassalam melarang mereka untuk melakukan penyembahan-penyembahan kepada Tuhan-Tuhan mereka. Nah, pada saat itulah kemudian mereka memberikan reaksinya. Dan ini adalah memang satu hal yang uh, akan senantiasa ada di sepanjang zaman. Oleh karena itu, dai manapun yang mereka itu senantiasa menegakkan dakwah yang juga ditegakkan oleh para Rasul alaihi maka kiranya akan juga mendapatkan halangan dan rintangan. Ketika mereka dilarang ya menyembah sesembahan-sesembahan mereka, ketika mereka dilarang dari melakukan sesajian persembahan kepada Tuhan-Tuhan mereka, maka ketika itulah kemudian mereka memunculkan, menampakkan reaksi yang tidak menyenangkan orang-orang yang menyerunya. Nah demikian yang juga kita lihat. Dewasa ini ketika banyak saudara kita bahkan yang mereka door to door dari pintu ke pintu mengajak kaum muslim ayo kita ke masjid ya maka sebagian kemudian mereka datang ke masjid, ikut ke masjid. Yang tidak maupun mereka tidak akan berikan reaksi yang keras. Namun tatkala ada seorang dai yang menyeru, janganlah Anda janganlah kalian melakukan persembahan-persembahan. Janganlah kalian melakukan sesajian. Janganlah kalian berdoa kepada Syekh Fulan, Kiai Fulan yang telah meninggal. Janganlah kalian berdoa, menyembah, memberikan sajian kepada, semisal kalau kayak di Jogja, ya ada Nyiro itu dan yang semacamnya, maka kemudian mulailah mereka menampakkan ketidaksetujuannya. Dan kemudian mereka biasanya akan melecehkan, menghina, memojokkan orang-orang yang mendakwahkan semacam itu. Bahkan mungkin mereka tidak segan-segan untuk uh, melakukan cara-cara yang tidak manusiawi, memfitnah dan semacamnya. Ini satu risiko yang memang harus dihadapi oleh setiap juru dakwah, ya, para dai yang mengajak manusia kepada penyembahan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ikhwati wa akhwati filah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di antara rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi adalah rasul yang kita kaum muslimin saat ini ya menjadikannya sebagai suri dan kita, menjadikannya sebagai kudwah kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dirinya telah memberikan contoh kepada kita semuanya umatnya ya, betapa berat ya dakwah ataupun betapa berat eh, ekses dampak dari para penyeru para dai yang mengajak manusia agar mereka meninggalkan sesembahan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita umat manusia akhir zaman ini adalah rasul yang berasal dari jenis manusia pula. Maka mereka bukanlah rasul dari golongan jin misalnya yang kita kemudian tidak bisa melihatnya. Hal ini sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Ali Imran ayat ke-164. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalim mubin. Sungguh Allah telah memberikan karunia yang besar kepada orang-orang yang beriman yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus ke tengah-tengah mereka seorang rasul ya yang merupakan uh, jenis mereka sendiri. Ya seorang rasul dari kalangan manusia yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan jiwa-jiwa mereka yang sebelum itu manusia sungguh berada di dalam kegelapan kebodohan, kedoliman yang sangat-sangat nyata. Nah, maka dengan diutusnya Rasul kepada kita itu sudah merupakan nikmat tersendiri. Merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung ya kepada kita-kita umat akhir zaman ini. yang mana Rasul seperti beliau tidaklah Allah Subhanahu wa taala utus sebelumnya. Rasul yang membawa syariat yang sempurna, yang menyempurnakan syariat-syariat yang dibawa oleh para rasul sebelumnya. Namun memang kita harus sadari bahwasanya manusia adalah manusia. Di mana mereka ada yang memang memiliki ketaatan kepada Allah, namun di antara mereka juga banyak, bahkan lebih banyak di antara manusia yang kemudian kufur kepada Allah dan kepada utusannya. Meskipun utusan yang Allah utus ke muka bumi adalah manusia yang sempurna sekalipun, ya banyak di antara manusia yang kemudian tidak mau beriman kepadanya. Tidak mau menjalankan apa yang menjadi syariatnya. Nah, kita lebih bersyukur lagi kepada Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah bahwa ternyata rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman ini bukan saja sebagai manusia yang paling hebat dalam ataupun berkaitan dengan masalah uh, syariat yang beliau bawa yaitu karena syariat yang sempurna namun beliau juga memiliki sifat, memiliki uh, akhlak, memiliki karakter yang sungguh sangat istimewa. Yang sungguh sangat istimewa. Beliau adalah orang yang sangat-sangat perhatian kepada umatnya. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke 128 ya. At-Taubah ayat ke 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang berasal dari jenis kalian, yaitu yang berasal dari manusia juga. Di mana terasa berat olehnya penderitaan kita, penderitaan umatnya. Dan dirinya itu sangat menginginkan agar umatnya mendapatkan keselamatan, mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Dan dia seorang yang memiliki sifat sangat belas kasih kepada umatnya pun juga dia adalah orang yang sangat penyayang kepada umatnya. Ya, ini adalah Rasul akhir zaman yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi. Rasul yang sempurna. Ya, namun kenyataannya juga banyak manusia yang tetap ingkar kepada dirinya meskipun dirinya adalah seorang yang sempurna. Seorang yang memiliki perhatian yang sangat-sangat besar kepada umatnya. Seorang yang tidak ingin umatnya itu mendapatkan perkara-perkara yang akan menyusahkan dirinya. Baik di dunia, lebih-lebih lagi adalah di, di akhirat. Beliau sangat ingin seandainya umatnya itu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat itu berupa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat perhatian beliau kepada umatnya bukan hanya saja di dunia, namun di dalam hadis. Beberapa hadis disebutkan beliau adalah orang yang sangat perhatian kepada umatnya. Tatkala beliau melihat umatnya tidak bisa ikut meminum air yang ada di telaga beliau maka beliau pun kemudian memohon kepada Allah, "Ya Allah, itu adalah umatku, itu adalah umatku." Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa memang itu adalah umatmu. Namun engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Ya, di mana mereka ditafsirkan para oleh para ulama yaitu mereka melakukan bid'ah. Mereka melakukan perkara-perkara baru yang di atas namakan sebagai sebuah agama. Ya, sehingga mereka tidak bisa mencicipi air yang ada di khaut, ya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di akhirat. Ya apalagi di dunia yang beliau langsung melihat Ya, yang beliau langsung melihat seperti apa keadaan umatnya. Maka karena kasihan yang ada pada dirinya, kasih sayang yang ada pada dirinya lah ya, terhadap umatnya sehingga beliau rela disiksa. Beliau rela diintimidasi. Beliau rela dicemooh. Beliau rela dilecehkan. Kenapa? Karena kasih sayang beliau kepada umatnya. Beliau sangat ingin agar umatnya itu menerima dakwah beliau. Karena ketika umatnya itu menerima dakwah beliau berarti umatnya akan memiliki harapan besar ya untuk mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Ya untuk mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Sehingga karena inilah keinginan inilah Ya. Beliau disiksa, diintimidasi, dilecehkan, dihinakan dan seterusnya, bahkan dianggap sebagai seorang gila. Nah, bukti juga bahwasanya agama Islam eh, bahwa beliau adalah sayang kepada umatnya, maka agama yang beliau bawa ini adalah agama yang mudah. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Katsir tatkala menafsirkan ayat tersebut Ya para Rasulullah SAW itu sangat berat Sangat susah Dengan setiap kesusahan yang menimpa umatnya Beliau tidak ingin ya umatnya itu mendapatkan berbagai macam kesusahan. Beliau tidak ingin andikan umatnya itu nanti di akhirat akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengannya lah beliau terus-menerus dengan tidak bosan. Meskipun hambatan, rintangan, tantangan senantiasa menghadang di depannya, maka beliau terus mengajak mereka. Mengajak umatnya agar mereka bisa selamat di dalam menjalankan tugas kehidupannya di dunia. Agar mereka bisa kemudian beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Agar mereka tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun justru dengan inilah kemudian tampak bagi kita betapa besar memang adalah orang yang hebat. Setelah mendapatkan hambatan, rintangan, caci makian dan seterusnya, maka beliau pun tidak pernah berhenti. Tidak pernah bosan untuk terus berdakwah kepada umatnya. Bahkan ketika beliau diundang oleh pamannya. Karena pamannya melihat kasihan. Kasihan kepada beliau dan juga kepada saudara-saudara beliau, kepada sahabat beliau yang terus mendapatkan intimidasi ya agar beliau berhenti dari melakukan dakwah tersebut. Maka pada saat itu pula Rasulullah SAW mengatakan seandainya matahari ditaruh di pundak kanan saya, rembulan pun ditaruh di pundak sebelah kiri saya. Artinya beliau meskipun disiksa dan siksaannya seberat apapun, ya karena logisnya ketika matahari itu ditaruh dekat dengan seorang pasti akan hangus. Namun demikian Rasul mengatakan saat seandainya matahari di taruh di sebelah kanan saya. Bulan pun ditaruh di sebelah kiri saya, di pundak kiri saya, maka saya tidak akan pernah berhenti ya, di dalam menjalankan tugas dakwah mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah tekad baja yang tadi oleh Allah dikatakan ulul azmi memiliki tekad yang kuat itu karena memang bahwasanya beliau ya, tidak pernah surut sedikit pun di dalam menjalankan tugas dakwah yang teramat sangat berat. Ikhwati wa akhwati filah rahimani wa rahimakumullah. Namun sebagai seorang manusia Ya, kita bisa melihat ya, bagaimanakah trik dakwah yang beliau lakukan. Bagaimanakah terobosan-terobosan yang beliau lakukan di dalam berdakwah. Yang ini pun sepantasnya kita mencontohnya kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari lebih-lebih lagi adalah sebagai seorang dai. Pada saat orang-orang musyrik, orang-orang kafir mereka mengintimidasi kaum muslimin. Mengintimidasi setiap orang yang menyatakan dirinya telah masuk ke dalam agama Islam. Maka Rasulullah pun pada saat itu menyampaikan dakwahnya secara sir, ya secara diam-diam. Tidak kemudian membuka pengajiannya misalnya di tempat terbuka enggak. Maka selama kurang lebih tiga tahun ya, beliau sembunyi-sembunyi di dalam menyampaikan dakwah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau wa'ndir asyratakal aqrabin dan berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Maka beliau kemudian menyampaikan dakwahnya. Maka yang pertama kali menerima dakwah beliau adalah ya istri beliau sendiri itu Khadijah. Ya, Khadijah binti bintu Khuwailid, ya, Khadijah bintu Khuwailid. Setelah itu kemudian beliau mendekati seorang bocah yang ada di dalam asuhan beliau yaitu Ali bin Abi Thalib. Maka dia pun kemudian masuk ke dalam agama Islam. Nah setelah itu orang yang terdekat dengan beliau menjadi sahabat beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka beliau pun kemudian tidak wahyu yang kemudian melalui ataupun dengan sebab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala banyak orang yang kemudian masuk ke dalam agama Islam. Ya, banyak orang yang kemudian masuk ke dalam agama Islam bi idznillah taala dan dengan sebab ya dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang pertama adalah seperti Utsman ibn Affan, ya Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Yang beliau kemudian menjadi khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian di sana ada Abdurrahman ibn Auf, ya, seorang yang dikenal sebagai businessman. Ya. Kemudian ada Said ibnu Abi Waqqas ya, Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ada Tolhah ibnu Ubaidillah at taymi Ya, ini orang-orang yang setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala menyatakan dirinya sebagai seorang muslim, maka beliau pun langsung kemudian berdakwah kepada orang-orang yang dekat dengan beliau. Dan kemudian mereka pun kemudian menerima dakwah Abu Bakar siddiq radhiyallahu taala dan mereka pun kemudian masuk ke dalam agama Islam. Nah, setelah itu ada beberapa orang lagi yang masuk ke dalam agama Islam. Yang mulai eh, ataupun dengan sebab Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala seperti Bilal bin Rabah, ya Bilal bin Rabah al habasyi Itu orang yang menjadi muadzin Rasulullah orang yang sangat hitam uh, yang berasal dari Ethiopia. Yang pada saat itu dia masih menjadi budaknya, ya, masih menjadi budak orang musyrik. Dan kemudian beliau dibeli oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala Kemudian dimerdekakan. Kemudian ada Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Yang ini juga satu di antara uh, orang ataupun para sahabat yang mendapatkan janji masuk ke dalam surga Allah SWT. Selain yang tadi di atas, ada Utsman, ada Zubair bin Awan, ada Abdurrahman bin Auf, ya Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah yang mereka juga adalah orang-orang yang mendapatkan kabar gembira untuk mendapatkan tempat tinggal berupa surga Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Demikian juga Bilal bin Rabah. Dia mendapatkan bahkan yang menyampaikan kepada beliau adalah rasulnya itu Rasulullah Muhammad SAW sendiri. Kemudian diikuti oleh Abu Salamah bin Abdul Asad, Arkom bin Abi Arkom dan seterusnya. Maka kurang lebih Eh, orang-orang yang awal-awal masuk ke dalam agama Islam ini ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Hisham di dalam uh, kitab tarikh beliau maka kurang lebih ada 40 orang ya ada 40 orang yang termasuk adiknya Umar dan suaminya yang kemudian uh, Umar ini pun masuk ke dalam agama Islam ya, setelah beberapa orang masuk ke dalam agama Islam ya dengan sebab adiknya ya dengan sebab adiknya dan uh, adik iparnya. Ya, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pertama kali. Jadi, tatkala memang keadaan itu mengancam keberlangsungan dakwah, maka diperkenankan bagi kita kemudian menyampaikan dakwah dengan cara ya, sembunyi-sembunyi, ya, tidak kemudian langsung terang-terangan. Dan ini menjadi pelajaran yang besar bagi kaum muslimin, khususnya adalah peradai. Maka masalah-masalah yang sekiranya sensitif untuk diterima oleh sembarang orang, oleh uh, man, oleh apa manusia secara umum, ya, oleh awamnya kaum muslimin, maka hendaknya ditahan dulu. Ya, nanti perlu disampaikan di forum-forum yang khusus yang orang-orang itu memang telah siap untuk menerimanya. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari dakwah Suriah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tatkala kemudian beliau mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk e, mengajak para keluarganya bukan hanya beberapa orang yang tadi telah diajak akan tapi mengembang maka beliau pun mengundang ya para pembesar Quraisy ya para pembesar Quraisy khususnya lagi adalah keturunan Abdul Muthalib. Ya, keturunan Abdul Muthalib. Maka beliau pun kemudian naik ke Bukit Sofa. Ya, naik ke Bukit Sofa dan memanggil mereka. Yang diceritakan oleh sebagian para ahli sejarah, ya kurang lebih ada sekitar 40-an orang. Ya, ada sekitar 40-an orang yang diundang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun dikatakan ya kurang lebih 45 orang ya, 45 orang. Maka kemudian baginda Rasulullah SAW pada uh, saat pertama ketika mereka telah datang, mereka yang berceramah dulu ya kepada Rasulullah sehingga Rasul pun terdiam. Nah, barulah kemudian pada kali yang keduanya tatkala mereka telah berkumpul maka Rasulullah SAW langsung membuka majlisnya dengan pertama memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyatakan tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahasanya tidak sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sekutu baginya. Dan kemudian beliau terus menyampaikan ya, dakwahnya kepada mereka semuanya. Wahai pamanku, wahai pamanku, wahai pamanku, dan seterusnya. Bahasanya, aku tidaklah bisa menjamin kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku tidaklah bisa memberikan pertolongan kepada, kepada kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti. Oleh karena itu ya, maka nah, masuk Islamlah kalian. Ya. Bersyadatlah kalian dan mengakui pesannya saya adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Namun lagi-lagi ketika beliau menyampaikan dakwah ini bahkan kemudian di antara mereka ada yang mengatakan wahai Muhammad hanya untuk perkara yang rendah seperti inikah engkau memanggil kami-kami orang ya, orang-orang besar, paman-paman paman-paman kamu ini. Itulah respon dari para keluarga ya, yang agak dekat kepada beliau, yaitu keturunan Abdul Muthalib. Maka responnya respon yang negatif. Namun demikian di antara mereka ada seorang yang simpati sebetulnya, simpati terhadap apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dirinya mengakui tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Namun dirinya ya Allah takdirkan ternyata tidak tidak mau ya mengucapkan dua kalimat syahadah. Siapa dia? Abu Talib. Ya, Abu Talib paman sepupunya, eh, mohon maaf, ayah dari sepupunya itu Ali bin Abi Thalib. Dia paman Rasulullah. Anaknya itu Ali bin Abi Thalib sudah masuk ke dalam agama Islam. Nah, namun Abu Talib ini meskipun dirinya tidak mau masuk ke dalam agama Islam, dia masih tetap mau melindungi Rasulullah, memberikan pembelaan kepada Rasulullah SAW. Bahkan di saat-saat genting, ketika keturunan Abdul Muttalib diundang dan mereka marah, maka dengan tegas dia mengatakan, aku masih membela ya, anaknya Abdullah itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terus, nah, kemudian uh, semakin banyaklah kaum muslimin, semakin banyaklah orang yang mereka simpati dan masuk ke dalam agama Islam. Dan terus, ya, apalagi ketika kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah masuk dalam agama Islam, maka Islam pun ketika itu menjadi semakin diperhitungkan oleh mereka. Mereka semakin khawatir dengan berkembangnya Islam tersebut. Sehingga mereka kemudian mengerahkan seluruh kekuatan yang mereka miliki untuk mengintimidasi, untuk menteror dan seterusnya ya orang-orang yang telah masuk ke dalam agama Islam. Sehingga datanglah kemudian ya perintah untuk berhijrah ke Habasyah sebanyak dua kali, ke Ethiopia sebanyak dua kali ke Afrika jauh agar para sahabat Rasulullah meminta suaka politik ke sana dan pada akhirnya setelah Rasulullah menjalankan tugas dakwah kurang lebih 13 tahun di kota Mekah maka beliau pun mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan kepada umatnya dan kemudian agar mereka eh, berhijrah ke kota Madinah ikhwati wa akhwati filah rahimani wa rahimakumullah ya wa azani Allah wa yakum jami'an dan uh, demikianlah demikianlah contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan tugas berat itu berupa dakwah dan dilakukan dengan profesional. Beliau begitu cermat melihat situasi dan kondisinya. Meskipun ya, kita tetap akui sehebat apapun manusia, seprof, e, seprofesional apapun manusia, maka mereka semuanya masih di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang terkadang usaha upaya yang telah kita lakukan secara prof itu pun masih tetap akan berdampak dengan efek-efek yang ataupun dengan dampak-dampak dengan asar yang tidak menyenangkan diri kita. Ya, ini pula yang dialami oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala mereka semakin khawatir dengan berkembang pesatnya dakwah Rasulullah SAW, maka mereka pun menteror. Jadi teror itu sebenarnya sudah ada sejak dahulu, ya, sudah ada sejak zaman dahulu. Menteror Rasulullah SAW, menteror Al-Quran dan seterusnya. Maka mereka melalui medianya ya, cuman tentulah bahasanya media yang dimiliki oleh orang-orang ketika itu tidaklah sebagaimana media yang sebanyak sekarang ini. Namun mereka bisa menggunakan kalau di dalam bahasa Jawanya itu geduk tular. Ya, menyampaikan dari mulut ke mulut dan itu akan sangat cepat yang menyebar ke tengah-tengah kaum muslimin. Apalagi pada saat itu memang itulah satu-satunya media yang bisa di dimanfaatkan oleh mereka. Maka mereka pun kemudian terus menyebar berita-berita yang tidak benar terkait dengan Rasulullah, terkait dengan Al-Quran, terkait dengan agama Islam dan seterusnya. Maka pertama kali yang mereka lakukan adalah menyindir, menghina, mengejek, mendustakan dan ya, mentertawakan, melecehkan. Ya, ini yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Di antara contohnya ya, bentuk ejekan yang mereka lakukan, waqalu dan mereka orang-orang kafir mengatakan ya ayyuhallazi nuzila alaihi adzikru innaka lamajnun. Wa seorang yang telah diturunkan kepada dirimu al yaitu Al-Qur'an. Ya, sungguh kata mereka, engkau ini adalah orang yang gendeng. Engkau ini adalah orang yang gila. Ya. Rasulullah SAW dikatakan sebagai seorang yang gila. Sebagai orang yang tidak waras. Sebagian lagi mengatakan wa al-kafiru hadza sahirun kadzdzab. Mereka memberikan gelar kepada Rasulullah bahwa Rasul adalah seorang tukang sihir lagi pendusta. Padahal siapa yang menjadi tukang sihir dan pendusta? Ya mereka sendiri. Namun itulah yang di Eh, terorkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berapa banyak ayat-ayat yang mengatakan lama jenun, lama jenun, ya, seperti dalam surat Al-Qalam, ya. kemudian sahir di dalam surat uh, Al-Haqqah, dan surat-surat yang lainnya. Kemudian mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik ini mencela, menghina ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakannya mereka mengatakan bahasanya apa yang dibawa itu hanyalah asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alaihi bukrotan wa asila. Berapa banyak ayat-ayat yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah asatirul awwalin. Ya, seperti dalam surat Al-Mutaffifin. Ya, maka di Al-Qur'an dikatakan sebagai asatirul awwalin. Kemudian di dalam surat Al-Ma'arij Al-Qur'an juga di Eh, katakan sebagai asatirul awalin. Itu dongeng-dongeng nenek moyang terdahulu. Dan kita semuanya paham kalau sesuatu dikatakan sebagai dongeng, maka sesuatu itu dikatakan sebagai sesuatu yang tidak valid. Ya cuman katanya, katanya, dan katanya. Dan ternyata ajaran yang oleh beliau pun dianggap sebagai satu dongeng. Nah kemudian mereka menyatakan memberikan level uh, memberikan apa namanya label kepada Al-Qur'an itu dengan ucapan-ucapan tukang syair ya ucapan-ucapan tukang syair padahal tukang ataupun ahli syair ketika itu mereka mengatakan sebenarnya Al-Quran tidak mungkin ini sebagai bikinan manusia. Tidak mungkin. Karena di dalam ilmu syair yang mereka pelajari, tidak sebagaimana kalau kalamullah. Sangat beda. Maka sebetulnya orang-orang ahli syair, eh, tukang-tukang syair sendiri sudah tidak menganggap Al-Quran sebagai bagian dari syair. Namun orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang tidak mau menerima Al-Quran ini kemudian mengatakan Al-Quran itu adalah ucapan tukang-tukang syair. Nah, setelah mereka melecehkan ajarannya, melecehkan Rasulullah, melecehkan Al-Quran, tidak mempan, maka akhirnya mereka pun melakukan negosiasi. Ya, melakukan negosiasi. Melakukan uh, apa namanya pendekatan musyawarah. Apa yang mereka sampaikan? Yaitu maka mereka menginginkan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau beribadah. Ya mau beribadah dengan ibadah yang dilakukan oleh orang-orang kafir tersebut. Dan mereka pun juga mau beribadah dengan ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Agar uh, Rasul beragama dengan agama mereka dalam waktu tertentu dan mereka pun kemudian juga beragama dengan agamanya Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Maka negosiasi yang diinginkan oleh orang-orang kafir itu agar Rasulullah itu e, bahasa kita sekarang ya toleran lah toleran lah ya. Kita nanti ikut Natal, mereka yang orang-orang Kristen juga biar ikut apa beraid bersama kita. Tidak, tidak seperti itu. Sebenarnya yang sekarang banyak dilakukan oleh kaum Muslim ini sudah pernah terjadi di masa dahulu. Yang sekarang banyak kaum muslimin yang mengikuti eh, upacara-upacara uh, ritual peribadatan orang-orang kafir. billah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang sikap orang kafir ketika itu yang mereka sangat ingin Rasulullah itu e, mau berkolaborasi dengan mereka dalam surat Kolam ya Al-Qalam waddu lahu tudhinu fayudhinun maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak lemah lembut kepada mereka sehingga mereka pun juga bersikap lunak kepada anda. Dan lunak di sini yang dimaksud adalah itu lunak menukar sebagian ajaran agamanya. Adalah nanti kamu ikut saya satu pekan, saya pun ikut kamu satu pekan. Maksudnya lunaknya adalah seperti itu. Ya. Supaya kaum muslimin itu bermudahana. Merendahkan, menghinakan agamanya sendiri di dalam pandangan orang-orang kafir. Dan juga kita ingat firman Allah sementara itu dalam surat Al-Kafirun eh, asbabun nuzulnya pun juga demikian menggambarkan bahasanya beberapa utusan itu mendatangi Rasulullah. Ya. Setelah Rasul ditawari perempuan tidak mau, ditawari tahta tidak mau, maka akhirnya ditawari negosiasi. Wahai Rasulullah, adalah sekarang Anda menyembah Tuhan saya eh, sekian hari, sekian pekan, sekian bulan dan saya pun nanti akan ikut eh, persembahan kamu dengan durasi waktu yang sama. Maka kemudian turunlah, turunlah surat kuliah al-kafirun dan seterusnya. Nah, di antara sifat istimewa yang dimiliki Rasulullah SAW Selain memiliki azam yang kuat, namun ternyata azam yang kuat itu diiringi dengan kesabaran yang luar biasa. Ya. Karena kesabaran itu bukan hanya pada saat seorang menerima musibah, akan tapi kesabaran itu pada saat kita menjalankan ibadah dan pada saat kita harus menjauhkan dari kepada kemaksiatan. Maka sabar ada di dalam tiga hal. Menjalankan ketaatan, menjauhi kemaksiatan, dan ketika mendapatkan musibah. Satu contoh tentang keutamaan akhlak beliau ketika menjalankan dakwah. Ya. Itu tatkala beliau datang ke kota Taif. Maka beliau mendakwai seluruh para punggawa, pembesar yang hidup di kota Taif ini. Agar mereka masuk ke dalam agama Islam. Namun tidak ada satupun di antara mereka yang mau menerima dakwah Rasul. Bahkan kemudian mereka mengusirnya. Ya. Mengusirnya dengan melempari batu dan seterusnya. Ya, sehingga sampai beliau pun berdarah-darah. Dan kemudian beliau pun uh, berteduh di bawah sebuah pohon, mengadukan nasibnya apa yang dialami kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diadukan kenapa saya mengajak kepada mereka kebaikan namun mereka malah membalas dengan sikap-sikap yang frontal, menyakiti saya dan seterusnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus dua malaikat eh, mengutus malaikat untuk menemui Rasulullah dan agar menawarkan jasanya kepada Rasulullah sallallahu dengan matkan seandainya engkau menghendaki aku menimpakan dua bukit yang besar itu kepada mereka maka akan aku lakukan. Namun Allah Akbar eh, sifat yang sungguh sangat mulia yang dimiliki oleh beliau Bahkan beliau tidak menerima tawaran bantuan ini Dan beliau hanya bermohon kepada Allah Ya, ya Allah fa'innahum innahum, eh, innahum qaumi Sungguhnya mereka adalah umatku yang tidak mengetahui Mereka adalah kaumku yang bodoh Maka kemudian beliau pun memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Ini keutamaan luar biasa yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dan bahkan kemudian beliau berdoa kepada Allah, Ya Allah, mudah-mudahan dari keturunan eh, keturunan mereka yaitu lahirlah dari sulbi mereka itu orang-orang yang hanya beribadah kepada dirimu semata. Ini satu di antara eh, contoh ya tentang kesabaran beliau di dalam menjalankan dakwahnya. demikian yang kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat mudah-mudahan bisa kita contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kaum muslimin, sahabat muslim, para pendengar setia radio muslim dimanapun Anda berada Alhamdulillah kita telah bersama-sama mendengarkan pembahasan dari Al-Ustaz Abu Salman Hafidahullah Ta'ala Para pembahasan kajian buletin pada kesempatan malam hari ini dan kami ingatkan kembali bagi para pendengar yang memiliki pertanyaan bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 082327275333. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Oh, iya. Akan tetapi ini sepertinya di luar tema semua, Ustaz. Tidak apa-apa saya kita sampaikan. Ya, insya Allah kalau bisa kita jawab dan kalau tidak bisa tentulah tidak kita jawab. Ya. Ya, Pertanyaan pertama datangnya dari sahabat Fauzi di Makassar. Beliau bertanya Ustadz mengenai bagaimana hukum bekerja di jam sostek atau BPJS ketenaga kerjaan. Mohon penjelasannya Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala wa ala alihi wa ashabihi wa wala illa billah wa ba'd. Uh, permasalahan jam sostek ini tidak lepas dari permasalahan uh, ribawi ya permasalahan-permasalahan riba ya kenapa karena jam sostek ini tentulah mereka bekerjasama dengan bank yang mana bank konvensional itu mereka menawarkan bunga yang dalam bahasa syariat disebut dengan riba dan mereka menyimpannya adalah ke bank nah supaya Anda bisa lebih jauh memahami uh, tentang masalah riba ini bisa membeli bukunya Dr. Erwandi yang memang beliau adalah uh, pakar dalam masalah perbankan secara khusus dan uh, masalah perekonomian secara lebih umum lagi. Terus uh, masalah fikih ya secara umum. Dan beliau sudah banyak menyampaikan hal-hal semacam ini ya, di beberapa majlis-majlis beliau. Jadi eh, ketik saja Dr. Irwandi. Ya, nanti insya Allah akan muncul apa namanya baik video tentang kajian-kajian yang beliau sampaikan ataupun buku-buku yang telah beliau tulis. Maka mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan faedah yang jauh lebih besar eh, terkait dengan masalah tempat pekerjaan yang sekarang Anda eh, sedang lakukan. Wallahu taala alam. Ya, syukur Ustaz atas penjelasannya dari pertanyaan yang pertama semoga bisa terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz ya, dari sahabat Abu Bilqis. Beliau bertanya, Ustaz, bolehkah saya mendengar streaming radio muslim atau kajian bermanfaat saat jam kerja menggunakan internet kantor. Itu bagaimana Ustadz? Apakah ya. boleh atau seperti apa Ustadz? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa ba'd. Ya, akhuna Abu Bilqis rahimakum uh, ya semoga Allah SWT memberikan penjagaan kepada Anda ya hafizakumullah tentulah seorang karyawan ataupun seorang pegawai dia memiliki atasan. Memiliki atasan. Dan saya kira Anda akan lebih selamat manakala kemudian ngomong kepada atasan. Ya karena Anda bekerja di satu tempat itu dengan perjanjian. Ya, dengan perjanjian dan dengan uh, apa namanya janji-janji tertentu, sumpah-sumpah tertentu. Maka kemudian apa yang Anda lakukan ini menyimpang ataukah tidak, itu nanti perlu dibahas antara Anda dengan atasan Anda. Kalau semisal Anda sudah meminta izin kepada mereka dan mereka mengizinkan, Anda bisa tetap kerja namun juga bisa sambil mendengarkan eh, radio, Alhamdulillah. Ya, karena bahwasanya Anda memanfaatkan fasilitas yang bukan milik Anda. Ini jadi masalahnya. Nah, kalau kemudian e, diperkenankan oleh pimpinan Anda, maka insya Allah tidak mengapa. Namun kalau belum mendapatkan izin, saya sarankan jangan. Ya, karena itu adalah fasilitas yang bukan milik Anda. Wallahu ta'ala alam. Ya, nah Ustaz Sukron atas penjelasannya. Sebelum kita tutup, saya memiliki pertanyaan Ustadz mengenai kajian yang tadi Ustadz. Oh, iya. Mengenai paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abdul Muthalib ya Ustaz yang Abu Talib Abu Talib Ustaz Abu Afan Talib. Abu Talib Ustaz bahwasanya beliau mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nah yang saya tanyakan berarti syafaat itu bisa diberikan ke orang kafir atau gimana Ustaz yang saya tahu bahwasanya dia mendapat azab yang paling ringan di neraka kan Ustaz itu berarti syafaat ini maksudnya bisa diberikan ke orang kafir atau seperti apa Ustaz? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa paman Rasulullah SAW itu mendapatkan keringanan adab. Ya, itu dengan sebab beliau, ya dengan sebab beliau, dengan syafaat beliau, dengan doa beliau, itu satu hal yang kita terima. Karena memang beliau adalah orang yang sangat berjasa untuk Islam dan kaum muslimin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ya, ketika itu memberikan apa yang menjadi permintaan Rasulullah SAW untuk me, agar Allah meringankan seksa untuk pamannya. Namun bukan berarti lepas dari siksaan tidak beliau tetap disiksa namun dengan siksaan yang paling ringan bagi orang-orang kafir. Dan siksaan itu sangat berat. Apa? Ya bagi kita adalah sangat berat karena kata Rasulullah seandainya diletakkan bara api di kaki salah seorang maka akan mendidihlah otaknya. Dan ini adalah siksa yang teringan kata Rasulullah untuk orang-orang kafir. Nah, dan ini adalah kekhususan Rasulullah dan kita mengatakan itu adalah ada karena memang ada dalilnya. Nah, adapun secara umum itu kan Rasul memohonkan kepada Allah keringanan, memohonkan kepada Allah pengampunan, memohonkan kepada Allah agar pamannya diberikan e, keringanan seksa. Namun secara umum maka kaum muslimin tidak diperkenankan untuk mendoakan agar orang-orang yang jelas mati dalam keadaan kafir itu diberikan ampunan. Dan bahkan ini kemudian termasuk di dalamnya adalah nabi ya dalam surat At-Taubah ayat ke-113 Allah berfirman wa makana wa makan ayastaghfiru uh, ayastaghfiru dawil kurba uh, eh, afan astaghfiru al musyrikina tidak sepantasnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan kepada orang-orang musyrik meskipun mereka adalah karib kerabatnya sendiri. Setelah jelas, ya, setelah jelas, maksudnya mereka itu adalah memang penduduk neraka jahanam. Mimpak di tabayyana analahum ashabul jahim. Setelah jelas bahasanya mereka itu memang orang-orang yang menjadi penduduk neraka jahanam. Artinya apa? Itu orang yang mereka mati bukan dalam keadaan Islam, maka mereka kaidah dasarnya adalah calon penghuni neraka jahanam. Maka siapapun yang kemudian meninggal dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir, maka kita tidak diperkenankan untuk mendoakan mereka. Dan bahwa kisah Abu Talib ini, Wallahu ta'ala itu hanyalah khusus Ya, Ya dari dalil yang sifatnya umum. Dia ada dalil yang umum dan ada dalil yang khusus. Jadi ini khusus untuk paman beliau sallallahu alaihi wasallam dan ini pun yang meminta khusus yaitu bahannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Ya, syukron Ustaz atas penjelasannya dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk ke studio kami, Ustaz. Ya, sebelum penutup Ustadz, sekiranya mohon kami untuk Ustadz sampaikan sedikit kesimpulan dari pembahasan yang telah dibahas Ustadz. Ikhwati wa akhwati filah rahimani wa rahimakumullah. Dewasa ini kita melihat kaum muslimin ya saat-saat ini kaum muslimin sedang mendapatkan ujian yang sangat besar. Datangnya musibah musibah-musibah berupa uh, banjir, gunung berapi yang mengeluarkan laharnya, dan musibah-musibah yang lainnya. Dan yang lebih memilukan lagi adalah datangnya musibah kepada kita dalam masalah agama. Ya, dalam masalah agama. Yang ini saya menghimbau kepada kita semuanya secara umum dan khususnya adalah bagi Anda sekalian yang sudah ter, biasa terjun ke dalam dunia dakwah maka marilah kita bekerja sama marilah kita saling bau membahu ya untuk menyampaikan dakwah Islam yang hak ini kepada umat manusia Semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala dengan sebab yang kita lakukan yang boleh jadi di dalam pandangan Allah tidak bernilai apa-apa. Namun Allah Subhanahu wa taala kemudian berkenan untuk menerimanya dan kemudian menghilangkan berbagai macam musibah yang menimpa kita tersebut. Musibah di dalam agama yaitu tatkala kita kaum muslimin banyak yang tidak peduli lagi dengan agamanya. Sehingga mereka tidak segan-segan lagi meninggalkan syariat agamanya meskipun KTP-nya masih Islam namun tidak eh, jadi dirinya tidaklah menunjukkan sebagai seorang muslim. Rela menjual agamanya. Waliyatubillah. Hanya karena menginginkan kejayaan kehidupan di dunia. Tidak segan-segan berkolaborasi, bekerjasama dengan orang-orang kafir. dalam konteks kerjasama yang tidak sepantasnya dilakukan. Bahkan sebagian kaum muslimin begitu relanya menjadikan orang-orang kafir sebagai walinya. Sebagai pelindungnya, sebagai pemimpinnya. Padahal kalau ini telah dilakukan, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan menghinakan kita. Nah, ikhwati wa akhwati filah rahimani wa rahimakumullah, marilah kita yang hanya merupakan bagian kecil dari umat manusia, dari manusia yang ada di Indonesia secara khusus dan secara umum kita ini orang yang sangat lebih kecil lagi kalau dibandingkan dengan manusia-manusia yang ada di dunia ini.